Tabbat yada abi abi lahabi wa tab. Tabbat hamas yada matobi ketemu alif atau ketemu uh, di buku halaman 38 nomor 2 matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Jadi majaz ban pasil. Berapa panjangnya? Panjangnya dua sampai lima harokat atau satu sampai uh, satu alif setengah, dua alif setengah ya. Itu ya. tabat ya abi lahabi wa ya watab. tabat ya yada abi lahabi watab watab kokolah kubro yang akbar ya ada yang kabir ada yang akbar kenapa karena huruf yang dikolkolahkannya bertasid. tabat yada abi lahabi watab watab tanda wakofnya tanda wakof itu al wakfu aula dihentikan nabi utama dan memang itu nomor ayat kebetulan ya watab ma ma ar ma ar ya. ma عنه ماله وما كسب ما matobi ketemu alif jadi mad jais munfasil ma nih ya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ma a, mad jais munfasil aghna jadi mad asli ya ma aghna anhuma anhuma luhu an idhar hunya jadi kosar. Oh marsilah kosiro dong? Bukan. Kenapa bukan marsilah kosiro? Kenapa bukan marsilah kosiro? Karena sebelum huruf matinya, sebelum mad aslinya ada huruf mati. Syaratnya marsilah kosiro tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ini ada ada jadi nggak bisa ya. Gitu ma ma ag, ma agna an an tu idhar ya ma agna an hu hunya kosar aja masihlah kosiro dong bukan kosar aja kenapa karena ada nun mati sebelumnya syaratnya masihlah kosiro tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya gitu ya ini karena ada huruf mati jadi nggak bisa ya nggak bisa jadi mansilah kosiroh. Jadi syaratnya mansilah kosiroh tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Itu ya. Ma'agna ma'ag ma'agna an an anhu hunya kosar anhuma anhuma itu ya ma an ma an anhuma anhuma anhuma an ma agna an anhuma matobi ma luhu lunya kosar hu baru mari silah ko siro ini kalau belajar surah pendek suka ingat sama Pak Fauzi ya ah, ini ayahanda Ivan Alhamdulillah Ivan ya sukses bisa diterima di kedokteran di Gajah Mada Masya Allah Alhamdulillah ya Aduh satu anugerah Jadi kalau kita selalu berbuat kebaikan Memang Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita Selamat juga untuk keluarga besar Pak Prianto ya Mas Adit Mas Adit Bapak Putri yang hari ini akan mengadakan resepsi pernikahan Ini jamaah-jamaah jadi Depok ya kita datang nanti Sore nanti siang Nanti siang eh, eh malam ya Bisa abis, habis maghrib ya langsung Pak Prianto nih. Alhamdulillah semuanya diberikan kemudahan dalam kehidupan kita ya. Hmm, Mbak An, Bu Ani juga ya, Masya Allah. Saya yakin banget dan memang itu janji Allah. Siapa yang berbuat kebaikan, walaupun kita yang berbuat kebaikan, anak kita ya mengikuti. Saya dulu lagi kecil suka bunda itu ya, mama saya. Itu kalau ada yang KKN, ada yang apa, ada yang apa dia baik sekali terhadap mereka. Saya namanya anak kecil suka biasa gitu. Mama ngapain sih baik-baik amat sama mereka? Eh, lah nanti juga kamu udah gede ngerasain gitu. Eh betul ya pas saya eh, KKN di, di Tanjung Duren tuh Masya Allah ada aja kemudahan-kemudahan itu ya didapat itu nggak nggak di akhirat ya di dunia aja kita merasakan Masya Allah apalagi nanti kita di akhirat ya udah jelas ya Allah ya, pahala bagi orang yang berbuat kebaikan kan Allahu Akbar satu tuh seribu jadi tujuh ratus ribu kan dilipat-lipat tujuh lipat kali eh, kali seratus tuh masya Allah ya bagi orang yang berbuat kebaikan jadilah sebab itu tolong dibantulah ya dibantu anak yatim kita anak yatim kami kami yakin apapun yang kita perbuat adalah suatu kebaikan nah, itu untuk kita bersama itu Baik, <clears throat> kami berikan kesempatan ya, silahkan. Ini kayaknya lampu, lampu itunya nggak nyalan ya, nggak jalan. Ma ma aghna an ma aghna anhu maluhu wa ma wa ma kasab kasab kok apa yuk kok aku kubro kabir apa akbar ya. kabir apa akbar kabir kenapa kabir karena hurufnya tidak bertasdid yang akbar yang tadi itu watab itu kalau kalau kubro yang kabir tapi ah kalau kalau kubro aja nggak apa-apa ya saya juga dulu di kampung belajar nggak ada akbar ada kabir ya sekarang aja itu ditambahin nggak apa-apa jadi ada yang kalau tadi kan banget tabat تبت يدا أبي لهب وتب gitu ya. Watab ya. Itu. Watab kalau kubro yang akbar. Kenapa? Karena hurufnya bertasid gitu ya. Ini ma ag ma ag ag jangan ag jangan ah ya banyak yang g-nya jadi h ما أغنى عن عن عنه ماله وما كسب وما كسب سيصد سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل حبل من masad uh, gitu ya di kasab kalau kala kubro yang kabir apa akbar kabir itu ya uh, ma ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa ma kasab سيصد سيصلى نارا ذات لهب سيصد سيصلى لanya mad asli na i, ron ron jadi ron ihfa tapi kalau dihentikan sayasla naro naknya matobi rohnya mat iwat kalau berhenti tapi kan tidak ada tanah wakaf di situ jadi tidak boleh dihentikan ya سيص أيوة. سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيص سيصلى سيص بغن صيوس سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حطب في جيدها حبل في nah, tadi wam kan itu ada matobi itu wa memang bukan matobi ya tapi kan kita dulu mengenal yang namanya uh, apa Eh, yang namanya matobi itu setiap huruf berbaris fata dengan alif gitu ya berbaris domah dengan waw mati berbaris ya dengan kasroh dan berbaris kasroh dengan ya mati itu kita yang dulu kita kenal itu ya nah ini sekarang itu kan memang memang memang bukan matobi di situ di situ hamzah wasol tapi oke okay lah kalau itu seperti matobi setelah matobinya kata kata karena ketemu huruf mati wam gitu ya tapi sekali lagi itu bukan mantobi, bukan ya. Gitu. Tapi kan kita ngajarin sama anak-anak begitu. E, dalam artian kita ngajarin sama anak-anak bahwa setiap huruf berbaris patah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati. Itu ya, wam. Ma ma كسب وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد من مسد itu ya fi matobi'i ji matobi'i fi fi diha hab hablum hablum mim masad fi fi diha hablum fi diha hablum mim mim itu nun mati ketemu mim idgham diguna. Ada berapa huruf idgom? Ada enam. Terkumpul dalam yarmaluna. Idgom dibagi dua. Satu idgom bi guna. Dua idgom bila guna. Idgom bi guna diidgomkan, dimasukkan, disertai dengan dengung. Itu idgom bi guna. Idgom bila guna, idgom tanpa dengung. Ya, hurufnya lamro. Huruf bi gunanya yanmu ya mim idgham bi gunnah mim masad qalqalahu kubra akbar ya akbar qalqalah kubra yang kabir ya ada kubro ada sugro sugro kecil halaman 46 ya tentang tajwid